Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ارزقنا حسن المعاملة بالقرآن والعمل, بال والعمل بالقرآن وحب القرآن واجعلنا من أهله واجعل القرآن لنا شفيعا يوم القيامة اللهم يا ربنا احصرنا يوم القيامة مع زمرة أهل القرآن ومع إمامهم حبيبك ورسولك ونبيك محمد اللهم صل اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, yang kami hormati para orang tua kami, para hadirin dan para hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada. Tak terasa bahwa kita sudah hampir hampir atau kita sudah berada di 10 akhir bulan Ramadan. Artinya sebentar lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Mari kita tingkatkan ibadah kita di 10 akhir bulan Ramadan ini. Kita tingkatkan ibadah kita di 10 akhir bulan Ramadan ini seperti Nabi di saat masuki 10 akhir bulan Ramadan juga senantiasa meningkatkan ibadah beliau. Dan mari kita berharap terus untuk bisa mendapatkan malam kemuliaan, malam seribu bulan, malam Lailatul Qadar dan itu malam hanya datang untuk orang yang merindukannya. Memang kedatangannya adalah pasti, akan tapi tidak semua yang ada itu mendapatkannya. Artinya tidak semua yang malam itu bisa terjaga, bisa mendapatkannya. Akan tapi yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah siapapun dari hambanya yang senantiasa merindukan hatinya. Rindu hatinya untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan tanda kerinduannya dengan malam Lailatul Qadar adalah dengan memperbanyak ibadah-ibadah di malam malam Lailatul Qadar. Kita lanjutkan pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai kepada faslun fasal. Kita bab masih bab di adabul di adabil qiraati. Kalau musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum. Fi darin amin fi babi adabi qiraatil Qur'ani ila anqal faslun fasal. Wa yustahabbu dan disunnahkan hendaknya sebaiknya أن تكون القراءة في موضع نذيف مختار Kalau ingin membaca Al-Quran, hendaknya mengambil tempat yang bersih. Dan tempat yang terpilih. Karena akan baca satu. Akan baca kalamullah. Yang suci. Maka hendaknya kita pun memilih tempat yang suci. Seperti pun hendaknya disucikan. Anggota tubuh. Sucikan dari hadas. Begitu juga tempat untuk kita membaca. Walihada oleh sebab itulah istahabba telah menganggap sesuatu yang baik. Sunnah jama'atun minal ulama'i. Sekebanyakan dari para ulama. Jama'atun sekelompok ulama. Al-kira'ata mensunnahkan membaca Al-Quran itu. Fil masjid di dalam masjid. Likaunihi sebab yang namanya masjid itu jami'an mencakup. Banyak hal Mencakup banyak hal diantaranya linnadzafati kebersihan iya. Wa syarafil buq'ati tempatnya tempat mulia iya. Wa muhasilan dan bisa mendapatkan fadilatin ukhra keutamaan yang lainnya kalau kita membacanya di masjid. Wahya al itikaf yaitu pahalanya i'tikaf. Pahala i'tikaf di dalam masjid. Fa innahu maka sesungguhnya yang bahi seyogianya likulli jalisin awasini. Jangan lupa. Likulli jalisin bagi siapa pun yang duduk fil masjid di dalam masjid. Ayan wiyal i'tikaf, hendaknya niat i'tikaf. Ayan wiyah hendaknya niat al-i'tikaf, i'tikaf. Yang sering lupa. Sawa'un kathura fi julusihi au qalla baik duduknya sebentar banyak duduknya atau sebentar. Intinya dihimbau siapapun yang memasuki masjid untuk niat i'tikaf sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa i'tikaf menurut madhab kita Imam Syafi'i boleh biarpun hanya sekedar tumak ninah. Artinya sebentar pun sah dan tidak harus dibarengi dengan puasa dan tidak harus dibarengi dengan seharian atau di oh, oh, seharian. Jadi cukup sesaat. Ada madhab lain seperti madhab Malik harus berpuasa dan sehari penuh. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i kemurahan ini, kemudahan dari syariat kita bahwa cukup kita sebentar. Sepanjang kita duduk di dalam masjid, itu pun sudah sah kalau kita niat untuk iktikaf. Bal yambahi bahkan seyogianya awalatu khulil masjid pertama kali masuk masjid itu ayyan wiya untuk niat al itikaf itikaf. Permasalahannya apa? Lupa itu yang menjadi masalah. Duduk di masjid berjam-jam lupa niat itikaf ini permasalahan. Wa hadzal abba wa adabu dan tata kerama ini, adab kalau masuk masjid, hendaknya niat itikaf itu. Yang baik, hendaknya, ayu'ta nabihi diperhatikan. Wa yusha'idhu wa yusha'u zikruhu untuk senantiasa disebarkan beritanya. Maksudnya sering diomongkan, diingatkan. Karena orang sering lupa. Wa ayyu'arrafahu. Diperkenalkan kepada adab tersebut. As-sigharu wal-awamu. Anak kecil dan orang awam. Yu'arrafahu. Diperkenalkan. Yu'arraf. Bukan yu'rafa. Yu'arrafahu. Diperkenalkan kepada adab tersebut. As-sigharu. Anak-anak kecil wal-awam. Orang awam. Fa'innahu sebab. <coughs> Tata kerama yang gampang tadi. Niat iktikaf itu mimma yukfal anhu yang sering dilupakan. Memang betul, kadang-kadang duduk di masjid padahal gampang. Niat tok sudah dapat ibadah. Selesai. Baca Al-Quran tidaknya di masjid. Ya, jangan harus ke masjid berarti. Kalau bisa baca di tempat seperti itu, di musola. Di, padahal di mana saja juga boleh. Cuman ini kita berbicara tentang mana yang lebih bagus. Wa amal qira'atu fil hammami. Adapun membaca di tempat pemandian. Tempat mandi. Waqad ikhtalafa as-salafu fi karahatiha karahatiha karahiyatiha. Telah berbeda ulama tentang kemakruhannya. Faqala ashabuna berkata pengikut Imam Syafi'i, la yukrahu tidak makruh. Ingat tempat mandi bukan tempat buang air. Beda ya di sini. Tempat mandi. Pemandian. Tempat mandi bukan tempat buang air. Tempat buang air hukumnya beda. Membaca Al-Quran di tempat buang air itu adalah makruh. Haram kapan? Di saat keluarnya sesuatu itu yang haram. Jadi kalau ada orang mohon maaf lagi duduk di tempat buang air besar maka hukumnya haram membaca eh, makruh membaca al Al-Quran. Tapi kalau waktu keluarnya sesuatu, itu yang haram. Tapi kalau hamam tempat mandinya, bukan tempat WC-nya, tempat buang airnya. Itu sebagian ulama mengatakan, La yukrahu, tidak makruh. Wanakalahu dan telah menukil fatwa seperti itu al-imam wa imam al-mujma'u yang disepakati ala jalalati keagungannya. Seorang imam yang disepakati keagungannya Abu Bakar Ibn Mundir. Imam Abu Bakar Ibn Mundir fil Ashrafi dalam kitab Al-Ashraf. An Ibrahim An-Nukhai dari Ibrahim An-Nukhai. Wa Malik dan Imam Malik. Wa huwa qawlu dan itu juga pendapatnya Imam Atta. Wadahaba dan telah berpendapat ila karohiyatihi makrohnya membaca Al-Quran di tempat pemandian. Jama'atun sekelompok ulama minhum di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rawahu anhu Ibnu Abi Daud. Meriwayatkan dari beliau adalah Ibnu Abi Daud. Wahakahu dan meriwayatkan, menceritakannya. Ibnu Mundhir Ibnu Mundhir juga an jama'atin minat tabi'ina dari sekelompok kaum tabi'in. Artinya dua pendapat. Antara makruh dan tidak makruh. <coughs> Mana itu? Membaca di pemandian. Lain bukan WC yang kita sebut tadi. Minhum Abu Wa'il Syaqiqu Ibn Salama wa Sya'bi wal Hasan Basri wa Makhul wa Qubaisah Ibn Du'aib. Ini banyak orang-orang dari para ulama-ulama tabi'in yang mengatakan bahwasanya mandi di pemandian adalah makruh. Ya, mandi membaca Al-Qur'an di pemandian adalah makruh. Rawaina aidan an Ibrahim an-Nakhai dari Ibrahim an-Nakhai mujtahid juga. Wa hakau ashabuna telah meriwayatkan pendapat kemakruhannya tersebut dari ashabuna dari pengikut-pengikut kami mazhab Imam Syafi'i. An Abi Hanifah dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu An Abi Hanifah dari Abi Hanifah radhiyallahu anhum ajmain semoga Allah meridai mereka para ulama-ulama itu. Intinya begini. Membaca di pemandian bukan WC. Itu hukumnya antar makruh dan tidak makruh. Selesai. Jadi masih boleh. Berbeda kalau WC tadi hukumnya sudah kami sampaikan sendiri WC tempat yang memang untuk jongkok itu makruh di tempat itu. Hah? Akan tapi baru haram kalau apa? Kalau di saat ada keluarnya sesuatu itu membaca Al-Qur'an hukumnya haram. Wa amma qala Syabi Imam Syabi berkata, tukrahu makruh qiraatul Qur'ani membaca Al-Qur'an fi thalathati mawadhi'a di tiga tempat. Makruh membaca Al-Qur'an di tiga tempat fil hamamati di hamam tempat pemandian tersebut. Wal hasyush tempat pembuangan sampah. Barang-barang kotor. Nyimpan-nyimpan barang kotor. Wa buyutur raha. tadur. Rumah untuk penggilingan. Gandum, kedelai, dan sebagainya. Jadi di Arab itu raha itu <coughs> penggilingan dari batu. Lumpang atau apa itu. Batu kalau dulu itu batu yang dibuat penggilingan Cuman yang meng, yang meng, yang memuter itu adalah onta. Jadi onta itu suruh muter binatang atau sapi. Jadi muter terus. Jadi itu giling-giling-giling, gleduk-gleduk-gleduk-gleduk. Kita pernah melihatnya. Lah makro di sini apa? Karena muter itu binatangnya kan suka pipis. Itu saja. Artinya itu bukan tempat yang bersih. <coughs> Baik. Wa Nabi Maisarah tadi dari Abi Maisarah qala beliau berkata, "La Yudhkarullahu tidak disebut nama Allah illa fi makanin tayyibin kecuali di tempat yang bagus wallahu a'lam Allah Maha tahu. Intinya dari apa yang disebutin Imam Nawawi itu hendaknya kalau kita ingin membaca Al-Qur'an pilih tempat yang pantas lah. Karena Al-Qur'an mulia, jangan asal saja. Wa amal qira'atu fit tariqi pun baca Al-Qur'an di jalan, kita pulang sambil baca Al-Qur'an boleh ya boleh saja. Yang gak bener tuh ada masjid lalu nongkrong di jalan itu. Akan nah, tapi di saat kita berjalan juga gak apa-apa. Fal muqtaru annaha jaizatun yang benar pendapat yang terpilih annaha sesungguhnya membaca Al-Qur'an di jalan adalah jaizatun boleh. Ghairu makruhatin dan tidak makruh. Idza lam yaltahi sahibuha jika orang yang membaca Al-Qur'an tadi tidak terlena. Lalai. Kenapa? Karena banyak orang lewat. Jangan baca Al-Quran lalai, terlena. Kalau orang yang berlalu lalang itu mengganggunya, artinya bisa saja mengganggu kekhusuannya, bisa saja salah membacanya. Fa'inil taha kalau terlalaikan. Fa'inil taha kalau lalai sahibuha orang yang baca Al-Quran tadi. Anha dari bacaannya di jalan tadi. Bacaan bacaannya jadi telek, jadi gak karu-karuan karena lengah. Kurihat maka dimakruhkan membaca Al-Quran di jalan. Kama karahan, karihan Nabi SAW. Al-Qira'ata membaca isi bagi orang yang ngantuk. Makhafatan minal ghalati takut salah. Nabi meng, meng, meng, meng, melarang secara makruh. Tapi bukan melarangkan yang haram. Nabi tidak senang jika ada orang baca Al-Quran dalam keadaan ngantuk. Karena khawatir nanti salah baca, mestinya mendoakan baik, malah mendoakan jelek. Warwa Ibn Abi Dawud an Abi Darda, Imam Ibn Abi Dawud dari Abi Darda meriwayatkan. Radiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, annahu kana yakra'u fit tarik, beliau membaca di jalan. Enggak apa-apa. Wa an Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala annahu adzina fiha, Umar bin Abdul Aziz pun mengizinkan orang baca Al-Qur'an di pinggir jalan. Artinya sambil berjalan. Dan di pinggir jalan. Bukan sesuatu yang terlarang. Kala ibnu Abi Dawud, ibnu Abi Dawud berkata, Haddathani Abu Rabi, telah memberi tahu kabarku, memberitahu kepadaku Abu Rabi, kalau beliau berkata, akhbarona telah menghabarkan kepada kami Ibnu Wahib, Ibnu Wahb bin Ibnu Wahab. Ibnu Wahab itu muridnya Imam Malik. Kalau beliau berkata, Sa'al tu Malikan aku bertanya guruku Imam Malik. Anir rojuli tentang seorang laki-laki, yusalli, sholat min akhir laili di akhir malam. Fayakhruju kemudian keluar ilal masjid-masjid. Waqad bagia minas suratil allati kana yaqra'u fiha. Rupanya waktu sholat tadi dia membaca Al-Qur'an. Cuman belum selesai pengen ke masjid. Ibaratnya begini, ibu setiap malam mengkhatamkan surat Al-Baqarah. Sebelum subuh. Cuman kelihatannya bapak ini atau ibu ini belum selesai sudah so subuh. Akhirnya sambil berjanji, sudahlah tak selesaikan Al-Quran saya sambil jalan sekalian. Sebab kalau saya menyelesaikan di rumah, nanti tidak kedapatan sholat subuh berjamaah. Akhirnya mendengar adhan langsung berjalan. Sambil berjalan, menyelesaikan, lanjutkan bacaannya tadi. Apa kata Imam Malik? ma'alamul qura'ata takunu fitari. Menurut Imam Malik tadi. Aku tidak berpendapat ada orang membaca di jalan. Eh, maksudnya sebaiknya nggak usah dibaca di jalan. Selesaikan aja dulu. Ini pendapat Imam Malik. Tapi sudah jelas tadi pendapat yang pertama, enggak makruh. Boleh. Wa Imam Malik wa kariha hadalika memakruhkan tidak senang dengan yang demikian. Wa hadza isnadun sahihin ini sanatnya benar an Malik dari Imam Malik rahimahullahu taala. Faslun fasal. Ini sudah adab tata kerama baca Quran. Istahabbu disunnahkan lil bagi seorang pembaca Al-Quran Fi ghairi sholati biarpun di selain solat. Fi ghairi sholati di luar solat. Kalau membaca Al-Quran di luar solat itu hendaknya bagaimana? bilal qiblata hendaknya menghadap ke kiblat. Awas makna hendak tidak harus. Hendaknya sunnah ini jangan menjadi wajib. Sebaiknya artinya selagi masih bisa menghadap ke kiblat, pilihlah menghadap ke kiblat kiblat. Cuman kadang kita punya posisi tidak harus ke kiblat. Mungkin di atas kendaraan atau yang lainnya. Cuman selagi masih bisa ambillah kiblat. Qad jaa fil hadits telah datang riwayat. Dari hadis Nabi SAW, khairul majalisi mastuqbil bihil qiblatu. <clears throat> Sebaik-baik majlis adalah yang menghadap ke kiblat. Sebaik-baik majlis adalah yang menghadap ke kiblat sebaik-baik tempat duduk adalah yang menghadap ke kiblat. Wa yajlisu dan hendaknya pembaca Al-Qur'an itu duduk mutahasyian dengan khusyuk, bisa bisakinatin tenang, wakar, anteng. Mutrikan raksahu menundukkan kepalanya. Wa yakunu julusuhu wahdahu Dan tidaknya duduknya dia itu fitahsini adabihi wa khudu'ihi Sangking bagusnya di dalam duduk dan dalam bentuk ke ya khudu itu ya waduk. kayak waduk. kayak patuh begitu. Sangking bagusnya cara berdoa itu kajurusi baina yadai muallimi seperti saat duduk di depan gurunya. Artinya biarpun tidak ada orang, kita saat itu membaca Al-Quran kalamullah. Hendaknya kita beradab saat duduk pun yang benar. Kalau tidak darurat ya jangan menunjulur, menyung, apa, menjulurkan kaki atau seenaknya. Jangan dalam tangga ada orang. Oh tidak. Jadi seolah karena kita baca kalamullah. Beradab. Seolah-olah kita di depan guru kita itu bagaimana kalau kita membaca Al-Quran. Wahadahu akmal ini adalah yang paling bagus. Walau qara'a qa'iman kalau ada orang baca Al-Qur'an berdiri, au atau baring, au fi atau di kasurnya, au ala ghairi dzalika atau yang lainnya minal ahwali dalam keadaan apapun boleh aslinya. Cuman ini disebutkan oleh Imam Nawawi sebaik-baiknya cara. Duduk menghadap ke kiblat khusyuk, kepalanya merunduk. Cuman kalau ternyata baring, duduk di kursi sana ngadep sini boleh. Walakin dunal awal tapi tingkat martabat akhlaknya masih kalah dengan yang pertama tadi. Yang pertama niat duduk menghadap ke kiblat, masya Allah dengan penuh adab tata kerama itu martabat kelas tinggi. Akan tapi kalau pun orang pengen baca dalam keadaan berbaring, berdiri di atas kasur dan seterusnya boleh. Kalau Allah Azza wa Jalla Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu sebenarnya tanda-tanda kebesaran bagi orang yang punya akal. Alladzina yadhkuruna Allah. Mereka yang berzikir kepada Allah termasuk baca Al-Qur'an. Qiyamau wa qu'uda dalam keadaan berdiri dan keadaan duduk, wa ala junubihim dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna dan senantiasa bertafakkur merenung. Ya khalqis samawati wal ardi tentang penciptaan langit dan bumi. Artinya disanjung oleh Allah mereka yang berzikir dalam keadaan apapun. Artinya dalam keadaan apapun kita boleh berzikir dan membaca Al-Qur'an. Wa thabata fi sahihi dan telah tetap riwayat di dalam kitab Sahih Bukhari An Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat beliau berkata Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yatakiu bersandar fi hijri di pangkuanku waktu baca. Jadi pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu indah beliau suatu ketika menyandarkan kepala beliau di pangkuan Siti Aisyah. Wa ana haidun dan aku dalam keadaan haid wa yaqra al-Qur'an Nabi membaca Al-Qur'an. Saya <coughs> eh, bayangkan itu. Indahnya perilaku Nabi kepada istri beliau. Tahu istrinya khayat di Baring. Nyandar di, di pangkuan Siti Aisyah. Kemudian membaca Al-Quran. Rahu Bukhari dan Muslim. Hadis dilakukan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wafi riwayat dan riwayat lain, al Qur'an wa ra'asu fi hijri. Nabi membaca Al-Qur'an dan kepala beliau ada di pangkuanku. Allah. Kayak begitu ya bapak-bapak, ibu-ibu baca Qur'an di pangkuan istrinya begitu ya. Nah. Wa Nabi Musa al-Ash'ari diriatkan dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala inni aqra'ul Qur'an fi salati. Aku membaca Al-Quran di salatku wa akra'u ala firashi. Dan aku pun kadang membaca Al-Quran di atas kasurku. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah meriwayatkan satu riwayat. Qala beliau berkata, "Inni La akra'u hizbi wa ana muttaji'atun ala sariri. Aku membaca hizib. Hizib itu adalah Qur'anku. Aku membaca Al-Quran dan aku berbaring di atas kasurku. Ini menunjukkan bahwa kalau orang baca Al-Quran dalam keadaan berbaring pun boleh, berdiri boleh, telentang boleh, dalam keadaan apapun boleh. Cuma tadi oleh Imam Nawawi disebutkan cara terbaik adalah kalau bisa duduk yang baik, duduk penuh adab dan tata kerama menghadapkan wajah ke kiblat, ke, ke, ke, ke, ke arah kiblat, kemudian wajah, menghadapkan dada ke arah kiblat, kemudian wajah menunduk. Itu adalah cara yang terbaik kalau orang ingin baca Al-Quran. Ini saja semoga Allah memberikan kepada kita adab dan tata kerama baca Al-Quran. Dan semoga Al-Quran benar-benar akan berikan pertolongan kepada kita. Berikan syafaat kepada kita seperti yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini saja. Wallahu a'lam bisawab. Syukran kasir kami ucapan kepada guru kita semua Bu ya Yahya yang telah menjelaskan kitab at Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadikan kita semakin baik kepada Allah dan kepada Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Adapun untuk mempermudah sesi tanya jawab kami persilahkan kepada kaum muslimin dua penanya dan kaum muslimat dua pertanyaan dengan satu orang satu pertanyaan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Saya bertanya masalah ilmu. Masalah apa? Ilmu, Pak. Orang yang tidak ya orang yang punya ilmu tidak diamalkan itu berdosa. Dan ada istilah bagaikan pohon tidak berbuah. Ilmu-ilmu siapa saja yang tidak diamalkan itu berdosa. Misalnya apa apakah ilmu Quran saja atau ilmu ilmu umum. Misalnya matematika atau bahasa Inggris atau apa. Atau ada ilmu yang misalnya dijual belikan, misalnya guru meripat atau guru ngeles di sekolah. Itu hukumnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Buya Yahya yang kami hormati, kami mau bertanya tentang perjabatan tangan, Buya hukumnya bagaimana kalau berjabatan tangan dengan wanita yang belum balik yang bukan mahramnya dan yang sudah sepuh bagaimana hukumnya diperbolehkan atau tidak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dua penanya dari ibu-ibu dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya sekeluarga dan seluruh santrinya semoga dipanjangkan umur dalam ketaatan sehat walafiat. Amin, amin amin amin. Dan Allah selalu melindungi amin, amin. Dia dia dia dia dia bisa berdakwah terus. Amin. Buya saya menanyakan mengenai sholat tasbih. Saya setiap malam kan sholat tasbih, tapi di rumah. Tapi kalau setiap sholat fardu kita berjamaah di masjid. Tapi sekarang kan bulan puasa. Di masjid adanya sholat tasbih itu dari hari ganjil gitu Bu ya. Tapi kita masih sholatnya di rumah aja. Itu gimana Bu ya? Saya mohon penjelasannya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan keistiqomahan dalam bertolabul ilmi pada kita semua. Amin. Amin. Buya dan Umi yang saya banggakan. Nyambung masalah foto di ruang tamu satu terpampang foto kami bersama Buya kebetulan <laughs> dibesarin gitu. Cuman di samping itu tuh ada foto keluarga Buya cuman waktu itu saya belum berhijab gitu. Ya maksud saya bukan memperlihatkan orat gitu, cuman eh, gimana ya <laughs> kalau mesti dipindahin hanya untuk kenang-kenangan lah barangkali nanti cucu atau gimana saya udah nggak ada gitu bahwa ini itu terus ya jadi saya sadarlah bahwa saya ini manusia biasa nggak mungkin lepas dari dosa gitu yang penting sebesar apapun itu dosa asal kita bertobat gitu insya Allah Allah akan mengampuni itu kan teman <laughs> itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Yahya untuk menjawab semua pertanyaannya Bismillahirrahmanirrahim ilmu yang tidak diamalkan dan menjadikan kita berdosa kita harus tahu makna amal amal adalah kita melakukannya ini adalah hanya ilmu-ilmu yang sifatnya wajib untuk kita lakukan saja jadi sesuatu yang sunnah tetap sunnah jadi misalnya kita mempunyai ilmu tentang kewajiban lalu kita tidak mengamalkannya ya itulah orang yang bakal dikutuk pertama karena tahu itu wajib tapi tidak melakukannya tapi kalau kita misalnya mengetahui bahwasanya salat sun salat duha itu adalah sunnah itu adalah ilmu Legal kalau kita belum bisa mengamalkannya juga tidak dosa karena itu adalah sun sunnah cuman ya ilmunya tidak berbuah tadi itu rugi untuk apa kita mencari ilmu Begitu juga ilmu-ilmu umum nggak ada beda. Jika itu ada sangkut pautnya dengan keselamatan atau kepentingan yang yang sangat mendesak, maka kalau kita tidak mengamalkannya lalu membahayakan diri kita, maka kita dosa. Tahu ini dilarang, taunya kita masih melanggar. Artinya ilmunya tidak bermanfaat. Jadi yang menjadikan ilmu ya yang ilmu yang tidak diamalkan kemudian setelah itu dia berdosa adalah urusan hal-hal yang wajib saja. Kalau tidak wajib ya tidak. Dan nanti ada lagi hukuman orang bagi orang, hukuman bagi orang punya ilmu tidak mengamalkannya. Lagi-lagi adalah berkenaan dengan hal-hal yang wajib-wajib. Bagaimana dengan hal yang sunat? Selagi hal itu sunnah, maka kalau kita menyebarkannya adalah keutamaan. Dan memang tidak wajib. Selagi tidak wajib, tetaplah tidak wa tidak wajib. Cuman yaitu ilmu yang tidak berbuah. Rugi orang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya. Dan alangkah banyaknya ilmu wajib yang kita hanya bisa ngomong saja, tapi tidak bisa mengamalkannya. Tentang haramnya kedengkian, kita masih ngedengki. Haramnya sombong, kita masih sombong, dan seterusnya. Itu ilmu yang tidak diamalkan, yang akan menjadikan orang yang punya ilmu itu berdosa adalah berkenaan dengan hal-hal yang wajib. Jika tidak wajib, maka ya karena tidak wajib, ya tidak wajib. Dan tidak berdosa di saat orang itu tidak mengamalkannya, karena memang tidak tidak wajib. Pertanyaan yang kedua masalah berjabatan tangan. Ini adalah hal yang sudah disepakati oleh para ulama. Nggak ada perbedaan di antara madhab dengan madhab. Orang berjabatan tangan dengan lawan jenis yang bukan mahrum. Mahrum itu adalah orang yang boleh dinikahi. Selagi orang itu orang lain, maka hukum berjabatan tangan bagi orang yang sudah dewasa haddus syahwah maka berjabatan tangan hukumnya adalah mohon maaf ini barangkali ini Biarpun hakikat tapi banyak berbeda dengan apa yang terjadi di masyarakat. Mungkin yang dilakukan oleh sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada ahli ilmu. Cuman karena ilmu harus amanat, kita tidak bisa merubah sedikit pun. Oh, lama empat madhab semuanya. Coba dibuka di sana sini. Semuanya mengatakan bahwa, mohon maaf ini, berjabatan tangan adalah haram dan tidak ada celah dalam hal ini. Ya anak ahadukum bimithah bimikhyatin min hadidin Khairan lahu min antamatha imra'atan min ayyamasa imra'atan la tahillu lahu. Kalau seandainya harus dicolok ubun-ubun yang kepalanya dengan besi itu lebih bagus daripada bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Jadi ini kesepakatan para ulama. Dan tidak ada perbedaan. Coba dibuka semua kitab fikih tidak ada perbedaan. Kecuali fatwa orang akhir zaman yang menyeru berjabatan tangan gak apa-apa asalkan tidak ada syahwat. Wah, ini bermasalah. Ini yang hukum seperti ini. Makanya kami tadi mohon maaf karena hukum ini begitu jelasnya di dalam pembahasan kitab fikih dan begitu gamblangnya ternyata hukum yang paling dilupakan. Sebab banyak yang namanya musafahah berjabatan tangan ini sudah menjadi biasa laki perempuan. Bahkan mungkin dilakukan oleh orang yang mohon maaf ahli ilmu sekalipun. Padahal sudah jelas hukumnya. Dan ilmu adalah amanat kita tidak bisa merubah sedikit pun dan itu bukan fatwa kami. Fatwa ulama-ulama terdahulu dari masa ke masa sehingga sudah menjadi kesepakatan bahwasanya berjabatan tangan. Laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Yang sudah sampai derajat syahwat. Maksudnya orang dewasa. Anak-anak gede. Maka itu hukumnya adalah haram. Kemudian. Adapun jika. Khut ya Adapun Adapun orang dewasa, eh orang dewasa, anak kecil, laki-laki dewasa bersalaman dengan anak kecil, asalkan belum sampai haddas syahwati, artinya ukuran anak itu belum membangkitkan syahwatnya, anak kecil. Orang normal, anak kecil umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun ada yang sudah gede, karena 9 tahun usia head. Kalau benar kotor anak itu belum hadus syahwat, masih anak kecil, artinya belum membangkitkan syahwat kaum laki-laki. Normal ya. Masa selama anak kecil syahwat, orang sakit. Maka itu tidak ada masalah. Itu diperkenankan. Dan tidak membatalkan wudhu. Sebab membatalkan wudhu itu syaratnya salah satunya adalah hadus syahwat, Bala hadus syahwati. Artinya dia bisa membangkitkan syahwat. Jadi ukuran fisiknya, bukan umur. Lah kalau kelihatannya umurnya sih masih 7 tahun tapi gede bongsor begitu lihat. Orang tidak kira kalau tujuh tahun itu. Maka bagi yang menyentuh juga sama. Haram. Karena kan umumnya bagi orang normal itu akan membangkitkan syah, syahwat. Kemudian orang tua lah itu. Orang tua itu sama. Kalau orang tua masih ada khilaf. Kalau tadi anak-anak muda yang bukan tua-tua. Itu sudah kesepakatannya tadi jelas ya. Kalau orang yang muda-muda ya. Maksudnya bukan orang yang jalannya sudah Tertatih-tatih itu. Kalau orang tua masih ada celah. Celah pun tetap pendapat yang dikukuhkan biarpun tua tetap haram. Tapi masih ada celah pendapat yang kedua. Di dalam madhab, bukan madhab, hampir, hampir semua ulama mengatakan. Kalau sudah tua, dan tua-tua yang mohon maaf, tidak berharap nikah. Ibaratnya begitulah ya, sudah nikah. Ibaratnya, sudah nggak mungkin perempuan seperti itu akan bakal nih nikah lagi ya sudah saya beh tua begitu. Maka kalau seorang laki-laki bersalaman dengan orang semacam itu, maka itu ada mengatakan itu tidak ha, haram. Itu pun pendapat kedua. Tapi pendapat yang pertama dikukuhkan tetap. Sebab biarpun tua-tua tetap perempu. Wah, ini tetap pendapat yang dikukuhkan adalah tetap tidak diperkenankan biarpun tuh tua. Akan tapi masih ada celah dalam <coughs> hal ini. Kalau orang tua masih ada celah, jadi tua-tua benar, bukan ditua-tuakan. Oh, ini sudah tua kok. Dan nah, bukan begitu. Akhirnya tua betul, yang tidak berharap untuk menikah, maka kita, pendapat yang kedua, seperti beliau itu kita boleh bersalaman. Ingat, ini orang lain. Tapi kalau sama ibunya, ya biarpun muda, ya ibunya, Mahrum. Ingat, kita harus tahu siapa mahrum. Orang yang boleh bersalaman dengan kita adalah mahrum. Mahrum itu adalah orang yang tidak boleh dinikah anak perempuan, ibunya, anak. Jadi ke bawah, ke atas, saudara, saudari. Ke atas ibu saya. Siti Hawa dengan saya mahram. Boleh bersalaman. Ke bawah anak keturunan saya. Mahram. Tidak boleh saya nikahi. Biarpun sampai keturunan seratus. Misalnya panjang umur ketemu lagi. Anak muda. Tetap saya tidak batal wudhu. Wudhu dan tidak haram bersalaman. Yang sepadan dengan kita. Siapa sepadan dengan kita? Saudari-saudari. Kemudian sepadan dengan bapak ibu kita. Bibi-bibi itu juga tidak batal, tidak tidak haram bersalaman. Kemudian keponakan kita, anak-anak dari orang sepadan dengan kita, keponakan juga tidak batal wudhu sekaligus boleh bersalaman, berjabatan tangan. Ini. Itu yang masalah-masalah seperti itu. Kemudian nanti adalah mertua dan menantu. Mertua dan me menantu. Mertua sama menantu boleh salaman ya. Mertua boleh salaman dengan menan menantu. Kemudian ditambah lagi susuan. Susuan sama kasusnya kayak tadi. Anak susuan, bapak susuan, saudara susuan dan seterusnya. <coughs> Itu adalah masalah kemahroman. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah Tidak diurut kertasnya. Ini, kayak Coba dijajar. Nah, ya, dijajar kertas mana ini. Pertanyaan dikumpulkan jadi satu. Pulang buku pertanyaan satu semuanya. Buku untuk mencatat pertanyaan satu. Jadikan satu. Bukan ini ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Semuanya satu. Jadi bukunya satu. Ya. Karena ada pertanyaan penting. Kadang-kadang ilmu baru itu dengan pertanyaan. Jadi ada pertanyaan yang belum pernah ditulis. Nanti akan dibukukan lagi. Pertanyaan yang sudah diulang-ulang. Sudah ada jawabannya. Banyak pertanyaan sudah terulang. Tapi ada pertanyaan baru. Itu ilmu baru buat kami. Kayak eh, kemarin itu ada ibu bertanya tentang ikat rambut itu di mana itu saya nggak ketemu belum. Baik itu itu pertanyaan baru dan itu ilmu baru. Jadi tolong dijadikan satu. Seorang ibu yang melakukan sholat tasbih. Seorang ibu melakukan sholat tasbih di rumah, masya Allah bagus. Sebaik-baik sholat tasbih dilakukan kapan? Eh, hendaknya sholat tasbih dilakukan setiap malam kalau bisa. Kalau tidak bisa setiap malam seminggu sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali Ramadanan kayak begini. Kalau nggak setahun sekali ini, sabda Nabi. Pokoknya jangan mati kecuali sudah sholat tasbih. Sayang, Begitu besarnya pahalanya sholat tasbih. Lah ibu yang melakukan sholat tasbih di rumah setiap hari bagus. Lanjutkan itu. Lanjutkan itu. Kemudian ada sebuah masjid yang pakai likuran lah ini ya, masjid likuran. Sudahlah pakai jangan pakai hari ganjil toh. Masjid dibudayakan setiap malam, jangan setiap setiap ganjilan toh itu. Kita perlu memberdayakan ibadah-ibadah, menguat apa memarak ke masjid dengan ibadah beda. Eh, yang kita lakukan di at-taqwa ada hari ganjil, semuanya kita jadikan hari-hari hari ibadah. Kalau ganjil masuk masjid, kalau enggak ganjil tidur. Eh Lailatul Qadarnya hari genap, ngapa yuk? Kita hadang semuanya itu. Nah, jika ada seorang ibu melakukan sholat tasbih biasanya di rumah, ibu tadi bertanya. Kemudian suatu ketika, kalau Ramadan begini, masjidnya tanggal 21. Ya, tidak apa-apa, ibu. Pas giliran di masjid, ibu sholat di masjid. Waktu masjid yang nggak ada, ibu sholat sendiri di di rumah. Bagus. Tidak apa-apa. Dan memang seperti itu, hendaknya. Bahkan lebih baik sholat di rumah. Sholat sunnah itu. Lebih hebat di rumah kalau bisa. Cuman sholat tasbih itu kalau sholat sendiri itu biasanya malesnya yang datang. Kalau nggak ada temennya tuh repot melakukan sholat tasbih itu. Karena sholat yang panjang. Sholat tasbih itu sholat yang panjang. Sehingga kalau orang sholat sendiri biasanya nggak ada semangat. kalau dengan berjamaah baru nanti mah mau. Baik pertanyaan yang terakhir masalah foto. Kemarin sudah kita bahas foto ada empat pembahasan masalah foto. Foto. Yang terakhir adalah fotografer. Fotografer itu adalah tidak haram. Menurut kebanyakan ulama, kecuali yang dinukil dari sebagian ulama India, karena kekhawatiran mereka, karena kebiasaan masyarakat sana yang menyembah dewa-dewi, punya foto dewa-dewi. Jadi foto ada empat kemarin. Sebenarnya ada tambahnya lima. Jadi kalau ada foto, tidak perlu diulang lagi. Jadi masalah gambar, ingat kalau singkatnya begini. Gambar yang mutlak haram, kemarin rinciannya sudah jelas. Gambar yang mutlak haram adalah gambar yang mujassadah atau mujassamah. Gambar yang berbentuk adalah pa, patung. Haram mutlak. Ada yang halal mutlak adalah gambar selain binatang, yaitu pepohonan, halal mutlak. Yang ketiga adalah yang khilaf besar, binatang, gambar binatang, akan tapi tidak mujassadah berbentuk. Gambar binatang tidak berbentuk itu adalah uh, berbeda perbedaan ulama. Sebagian besar mengatakan itu haram dan sebagian lagi mengatakan tidak haram. Itu ringkiannya kemarin. Adapun fotografer itu karena itu tidak termasuk pembahasan masalah itu karena fotografer itu tidak membuat hal yang baru. Sebab dilarangnya foto-foto tadi karena membuat sesuatu yang baru, menggambar, melukis. Tapi kalau fotografer tidak membuat sesuatu yang baru karena dia hanya membidik satu fokus, kemudian membidik satu gambar, satu bentuk, kemudian disimpan, kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk yang persis dengan dengan aslinya. Maka fotografer itu foto itu adalah tidak haram Kalaupun ada keharamannya karena hal yang lain yaitu apa? Misalnya gambar porno dan sebagainya membangkitkan syahwat. Karena itu. Ada pun yang ditanyakan ibu bahwa ibu punya foto masa lalu yang tidak pakai kerudung kalau mau untuk kenang-kenangan sebaiknya disimpan di rumah yang di tempat yang untuk mengenang bukan untuk dipamer yaitu di kamar yang sepi di kamarnya sendiri ini kenangan masa dulu ya kan apa-apa biar anak-anak pada tahu kan itu. Ini tidak eh, apa-apa. Dulu ibumu belum anu nak, sekarang sudah alhamdulillah. Kamu jangan kayak gini nak. Kan bisa saja begitu. Tapi tolong jangan di di tempat yang terbu terbuka. Nah, dan yang pakai kerudung, pakai pakai apa? Pakai baju yang islami pun memang kemarin sudah kita jelaskan bahwa apakah tidak boleh seorang wanita fo memajang fotonya di depan rumah? Bukan di depan rumah, di ruang tamu misalnya keharamannya itu adalah foto tidak haram. Cuman menjadi haramnya foto karena sesuatu yang lain kayak kabar porno dan sebagainya. Cuman kalau seorang wanita dipajang di depan rumah, itu bukan dilarang juga. Cuman itu masalah kemuliaan. Biasanya seorang suami itu rela enggak kalau istrinya dipamerin di orang. Itu saja, permasalahannya kehormatan saja. Sehingga sebagian banyak orang mulia tidak ingin kalau foto istrinya dipajang. Dilihat orang saja nggak mau. Sekarang kan zaman rusak misalnya, Istrinya dipamerin orang sampai bajunya pun dibolong-bolong biar orang pada lihat Lengan istrinya, ketek istrinya ini kan laki-laki sakit, privasi dipamer-pamerin. Jadi seorang suami yang hebat itu adalah dia ingin selalu menjadikan istrinya adalah miliknya. Bukan dipajang di depan rumah. Cuman kalau ada yang dipajang bukan berarti itu suatu kesalahan, bukan keharaman. Karena apa? Gambarnya juga menutup aurat, rapi dan sebagainya. Cuman dia ya itu saja. Menurut sebagian orang itu adalah bertentangan dengan kemuliaan seorang seorang suami. Misalnya istrinya dipajang. Tapi bukan sesuatu yang terlarang. Tidak usah berat-berat saja hal yang demikian. Kalau dipajang-pajang tapi yang benar. Cuman hati-hati niatmu, wahai para suami. Wah biar ketahuan kalau istriku can, cantik. Kalau istriku begini, begini. Istriku begini. Ini adalah hati yang tidak baik. Itu adalah suami yang tidak terhormat. Karena apa? membiarkan istrinya bakal ditonton oleh orang lain, foto-fotonya ditonton oleh orang orang lain, itu saja. Cuman kalau tiba-tiba ada orang memoto, ya lain cerita. Ibu punya foto dipajang oleh orang itu ya, tanpa kemauan ibu. Yang jelas fotografi dipajang pun tidak ada masalah, bukan sesuatu yang haram dan itu bukan masuk babnya gambar yang dilarang oleh Nabi SAW alaihi wasallam yang la'anallahu al-musawwirin, Allah mengutuk orang-orang yang menggambar. Menggambar yang dikutuk mutlak adalah pembuatan patung. Baik, ini saja. Ada beberapa pertanyaan tertulis. Ini pertanyaan ini ada seorang guru minta zakat kepada muridnya dengan cara paksa. Kalau tidak bayar, nilai agamanya kecil. Wah, ini bukan guru agama itu. Dan dihukum suruh nulis Yasin dua kali. Ada aja ini. Guru apa ini? Laporkan saja itu. Eh, seorang guru minta zakat kepada muridnya dengan cara paksa kalau tidak bayar nilai agamanya dikecilkan. <coughs> guru tidak amanat. Nilai itu kan sesuai dengan kepandaiannya dan ke kecakapannya dalam menjawab jawaban. Jadi ya, bukan seperti itu. Jadi zakat tidak boleh dipaksakan. Zakat itu kalau mengkewajiban memang wajib dibayar kan. Kalau tidak wajib, tidak wajib bayar ya, zakat. Kemudian siapa yang boleh membagi, uh, kemudian kepada siapa kita membayar zakat? <coughs> membayar zakat itu adalah kepada orang yang berhak. Fakir miskin dan seterusnya. Fakir miskin khususnya. Cuma lembaga-lembaga boleh mengumpulkan zakat. Lembaga-lembaga boleh mengumpulkan zakat untuk disalurkan kepada yang ber, berhak. Tapi bukan untuk lembaga tersebut. Pondok, pesantren tidak boleh menerima zakat. Madrasah tidak menerima zakat. Tapi boleh membagi-bagikan zakat. Itu yang sering-sering kami gembar gemburkan Karena Pak, ini adalah pendapat jumhur eh, pendapat eh, apa kesepakatan para ulama empat madhab supaya tidak dilanggar jangan sampai zakatnya orang fakir hartanya orang fakir dijadikan untuk bangun masjid dan sebagainya baik adapun seorang guru pun tidak ber, adapun seorang guru juga tidak berhak menerima zakat nggak ada zakat untuk guru fisabilillah nggak ada istilah fisabilillah untuk guru nggak ada fisabilillah guru kalau gurunya melarat bilang saja melarat bilang fisabilillah Sebab fisabilah itu dijelaskan para ulama adalah mereka para wuzat. Orang-orang yang berperang. Yang tidak ditulis di Diwan di murtazikoti. Yang tidak dicatat di dapat gaji. Yang tidak dapat gaji. Tidak dapat gaji. Jadi itu pun adalah orang orang yang perang di jalan Allah pun tidak semuanya mendapatkan zakat. Hanya mereka yang sukarela. Jadi orang yang berperang sukarelawan itulah yang mendapatkan zakat. Kalau sudah tentara dapat gaji dari negara pun dalam berperang tidak mendapatkan. Bagaimana akan diperlebar lagi? Ini yang serupa. Sahkah zakat diberikan pada kiai atau ustadz, panitia pondok dengan alasan dalam proposal sebagai goreng punya utang pada toko material. Ya, Allah lebih tahu itu rekayasa. Sama sebetulnya. Pengen duitnya orang fakir untuk bangun mas masjid. Sudahlah para ustadz, jangan sampai kita itu mengambil hartanya orang fakir. Apakah enggak terima kita orang fakir kecuali harus nyungsep terus? Apakah tidak kasihan orang fakir ustadz? Enggak usahlah pakai alasan utang-utang. Jangan ngutanglah. lah. Jadi begini caranya ini. Mau minterin malaikat itu. Sebab kalau nerima zakat kan enggak boleh. Terus gimana? Ngutang aja yuk, ngutang-ngutang. Eh, akhirnya masjidnya ngutang dong. Dulu, setelah ngutangnya banyak, baru nanti ngambil duit zakat. zakat. Itu namanya helah main-main. Padahal tujuannya sama. Menghalangi haknya orang fakir. Alhamdulillah. Sudah nggak usah seperti itu. Nggak usah pakai helah. Kalau secara hukum memang orang punya hutang bisa nerima zakat. Tapi tujuan kita itu menjauhkan dari hartanya orang fakir. Sebab pembangunan masjid seperti itu tidak mendesak. Masjid itu tidak harus seperti itu megah kayak begitu. Tidak. Cukup patok segi empat, selesai. Ini harus diperhatikan betul. Jangan mengganggu gugat hartanya orang fakir. Kasihan mereka itu. Yang suruh bangun masjid itu orang Islam, bukan orang kafir. Dan di antara orang Islam yang hendaknya membangun masjid itu adalah orang kaya, bukan orang melarat. Sekarang dibebankan ke orang melarat. Zakat diblokkan ke masjid. Haram wahai Ustadz, wahai kiai. Wahai orang yang punya amanat masjid. Amanat membagi zakat, anda punya tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada di antara kita berani-berani ngotak-atik hartanya orang fakir. Dolim kepada orang fakir, na'udzubillah. Cobalah kalau anda masih belum puas dengan hukum begini ini. Anda pergi ke rumah sakit. Anda masuk ke daerah-daerah. Berapa banyak setiap hari di rumah sakit ada orang menangis tidak bisa bayar rumah sakitnya. Alang, alangkah banyaknya orang sampai hari ini kita pun sering mendengar tidak dibawa ke rumah sakit gara-gara tidak punya uang. Ayo, akankah kita rela duitnya mereka kita gunakan untuk bangun masjid? Jangan hanya ngurusi pondok toh nggak tahu kondisi di luar. Di pondok mah penuh dikirimi beras terus sama wali. Ya makanya nggak kurang-kurang, nggak ngerasakan kefakiran belas-belas untuk bangun pondok, bangun pondok, bangun pondok. Tapi lihat itu orang-orang tuh. Ini harus benar-benar nih hati ini. Tidak ada, tidak diperkenankan. Untuk membangun masjid atau bangunan madrasah. Itu tidak diperkenankan. Jangan diganggu haknya orang fakir. Disebutkan dalam Al-Quran yang paling pertama. Inna masodakatu lil fukara wal masakin. Itu mendesak. Subhanallah. Dan harus ada ketegasan dalam hal ini. Itu sudah kita gembar-gemborkan dari dulu. Berapa tahun yang lalu itu. semua media kita sampaikan yang demikian ini. Karena setelah itu memang sudah kita lacak dalam kita ikuti pendapat ulama memang tidak ada celah. Empat madhab. Sehingga sampai kami tulis dalam satu buku Kashful rumah itu. Fisofri zakat fil soleh amah. Boleh tidak zakat diberikan masalah amah? Yang kebetulan saat itu juga didiskusikan di, di MUI dan badan ambil zakat. Yang kebetulan ditulis dalam bahasa Arab yang belum selesai penerjemahannya. Itu lihat itu sudah jelas. Kita nukil, saya tidak mendapat, tidak mengeluarkan pendapat sendiri. Saya hanya nukil pendapat ulama-ulama empat madhab. Tidak ada. Kalaupun ada pendapat, bukan pendapat ulama yang empat madhab. Itu ulama-ulama pendapat-pendapat yang lemah. Lah, ada pendapat lemah. Urusan uang jangan ngambil pendapat lemah. Ini urusan haknya orang fakir. Sudah berulang-ulang kami sampaikan. Tidak. Jangan berhelah kayak dipinjam dulu. Nanti kalau utang, zakat yang diberikan lagi untuk bayar oh, utang. Tetap itu mengambil haknya orang fakir fakir naudzubillah. Semoga Allah menjaga kita semuanya agar tidak dolim. Pertanyaan selanjutnya. Suami yang pertama meninggal punya tiga anak. Tidak punya rumah. Lalu menikah lagi dengan suami yang kedua, punya anak satu, punya rumah. Yang dipertanyakan bagaimana pembagian warisnya? Bentar, bentar. Suami. Yang pertama meninggal. Oh, ini seorang ibu ya. Ibu saya mempunyai suami dua. Yang satu meninggal dulu ya. Punya anak tiga. Nggak punya rumah. Kemudian setelah itu ibu nikah lagi. Yang kedua, punya anak satu, punya rumah. Bagaimana warisannya? Warisannya sama antara anak yang tiga dan anak yang satu. Asalkan harta itu hartanya sang ibu, asalkan harta itu hartanya sang ibu, maka semua anaknya ibu tadi mendapatkan sama, nggak ada beda. Jangan wah, maksudnya ini kayaknya ini ada pembedaan tuh. Ini bukan anak yang terakhir itu, anak yang satu tadi, itu juga saudaranya anak yang dua, yang anak tiga. Yang pertama anaknya tiga. Jadi ibu punya anak empat ini, tiga sama sa satu. Jadi bagaimana pembagian warisannya? Kalau direntet pembagian warisannya begini. Ibu yang ibu tadi mendapatkan warisan dari suami yang pertama. Dan anak yang tiga mendapatkan warisan dari suami. Dari bapaknya. Selesai. Setelah harta ditata, kemudian ibu nikah lagi. Maka ibu ini, eh, suaminya masih ada atau tidak tadi? Anggap saja suaminya sudah meninggal atau masih ada. Nggak penting. Yang jelas, ibu itu punya anak empat. Sebab yang diwaris hartanya ibu. Yang penting anaknya ibu, maka dia mendapatkan warisan. Mendapatkan warisan. Nah kalau sang ibu yang meninggal tadi masih mempunyai suami, maka suaminya mendapatkan seperempat. Karena masih punya anak. Kemudian sisanya dibagikan untuk anak-anaknya. Kalau ada laki perempuan, bagi lihat lidzakari mithlul haddil unthayain itu. Jadi jangan dibedakan ibu. Kelihatannya ini mau karena waktu dengan bapak yang pertama kan belum punya duit, sekarang punya duit. nggak ada, nggak ada urusan begitu. Ini, kelihatannya anak yang terakhir itu, ya anak yang satu ini nggak terima kayak begitu. Tidak begitu. Hei anak yang terakhir, tiga itu juga saudaramu seibu. Orang tiga yang lahir sebelummu itu adalah saudaramu seibu. Kalau yang meninggal ibumu, maka hakmu dengan tiga saudaramu itu sama, Tidak ada beda. Sama, karena urusannya nak adalah urusan warisan dengan ibu ibumu. Kecuali yang meninggal adalah tadi. Maka anak yang tiga tadi tidak mewarisi karena bukan anaknya bapak tadi. Jadi kalau yang meninggal adalah suami yang kedua, suami yang kedua tadi meninggal, maka yang mewarisi adalah hanya istrinya dan anak satunya tadi. Anak yang ketiga tidak mewarisi karena nggak ada sangkut paut, tidak ada urusannya. Ini saja kalau Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat. Mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Ingatkan lagi jangan lupa nanti malam malam 23 ya. Subhanallah. 23 sudah hampir habis, masih tidur terus gimana nih? Ya? Ah, ayo giat giat giat giat giat ya. Nanti malam malam Lailatul Qadar insyaallah. Jangan lupa giatkan bangun kayak Nabi bangunkan keluarganya, percikkan di wajah di muka mereka. Ajak sholat, ajak ibadah. Tapi diupayakan ibadahnya lebih bagus adalah 10 apa seper, apa setelah jam 12 malam sebaiknya. Kalau nggak bisa, mulai dari awal sampai jam 12 malam nggak apa-apa. Jadi sore habis isya dilanjutkan itikaf boleh, Sampai jam 12 istirahat, nanti sahur. Atau dibalik. Habis sholat isya taraweh, setelah taraweh istirahat, terus malamnya kemana? Malamnya iktikaf. Tapi ingat, iktikaf di masjid hanyalah iktikaf di masjid adalah hanya wanita-wanita yang terhormat. Artinya jika ada yang menemaninya. Kalau tidak ada menemaninya, tolong ibu tidak usah memaksakan pergi ke masjid. Baik. Kalau bapak-bapak sih bebas. Ya. Tapi ingat kalau bapak-bapak pergi ke masjid pun menjadi tidak boleh jika di rumah ada ibunya yang sakit. Nih. Jika di rumahnya ada anak-anak yang sakit minta ditemani, maka tidak usah pergi ke masjid, cukuplah di rumah saja. Karena apa? Menjaga anak itu juga lebih penting. Jangan mementingkan di masjid, tak tanya di rumah anaknya satu sakit. Biarin, saya mau itikaf masuk surga. Anaknya ketakutan di rumah, bukan seperti cara beribadah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akribna wa la tuhinna wa atirna wa tuhfir alayna innaka ala kulli syangadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Ramadan sebentar lagi berakhir ya Allah. Jangan sampai kau jadikan ini Ramadan terakhir kami ya Allah. Pertemukan kami kelak ke Ramadan yang akan datang ya Allah. Dan jadikan Ramadan ini adalah Ramadan keberuntungan untuk kami kemuliaan untuk kami ya Allah. Pertemukan kami dengan Lailatul Qadar ya Allah. Tepatkan ibadah kami di malam Lailatul Qadar dan jadikan kami hamba yang beruntung di Lailatul Qadar dengan pengampunan darimu seperti yang kau janjikan melalui lidah kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, rindukan kami kepada Al-Qur'an. Berikan kepada kami adab dan tata krama kepada Al-Qur'an. Ya Allah, ya Allah, mudahkan kami untuk membaca Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an, ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami, Allah. Dan kami mohon ampuni kedoliman kami kepada siapapun, Ya Allah. Ampuni kedoliman kami kepada siapapun, Ya Allah. Kedoliman yang kami sengaja atau tidak, Ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami, Ya Allah. Dan siapapun yang masuk ke dalam kedoliman, kami mohon angkat derajat mereka. Muliakan mereka semua, Ya Allah. Orang yang pernah kami aniaya, angkat mereka dan muliakan mereka, ampuni mereka semua, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang. Ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu Ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua para suami-suami yang semakin hari semakin menghargai, mencintai, menghormati, dan mengabdi kepada istri-istri kami Ya Allah. Dan jadikan para istri-para istri ini ya Allah semakin hari adalah bisa mengabdi dan berbuat baik pada suami-suami mereka ya Allah sehingga hidup mereka penuh dengan ibadah, penuh dengan pengabdian ya Allah. Yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kumuliakan Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami mohon, kami mohon, kami mohon ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka, jaga iman mereka, jaga akidah mereka. Zaman-zaman rusak pergaulan mengerikan ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang mendengar suara ini Siapapun yang mendengar, menyaksikan acara ini, kami mohon jadikan mereka adalah hamba-hambamu yang istiqomah di dalam ibadah. Dekatkan mereka kepadamu, Ya Allah. Dan jauhkan mereka dari kemaksiatan.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 العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم tuhibbul afa Ya Karim, astagfirullah berkatil Fatihah. Maaf, doa selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.